Jika kita mengetahui bahwa pasangan hidup kita telah mengikuti ajaran Syiah, apa yang harus kita lakukan? Apa hukumnya? Perbedaan kita dengan Syiah ini lima. Yang pertama, Syiah wajib mengimani imam 12. Sedangkan rukun iman kita lima. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Sedangkan dia ada rukun imannya lagi beriman kepada imam yang ke 12 imam. Siapa yang tak percaya kepada imam 12 kafir. Dua, mereka mencaci maki sahabat Nabi. Karena kata mereka setelah Nabi meninggal itu mestinya penggantinya Sayyidina Ali. Lalu kata mereka Abu Bakar dengan Umar itu merampas khilafah Ali. Dan sahabat yang lain diam melihat kebatilan. Maka sahabat-sahabat Nabi itu kata mereka kafir. Yang ketiga, kata mereka ada Quran yang disebut dengan Mushaf Fatimah. Tebalnya tiga kali lipat daripada Quran ada kamu sekarang. Kenapa buktinya Musabakah tilawatil Quran mereka pakai Quran yang ada sekarang? Kata mereka, sebelum Imam Al-Qaim, mereka menunggu imam yang ke-12. Imam yang ke-12 itu katanya bersembunyi di Sirdap, di bukit di Irak, dalam terowongan. Itu mereka tunggu-tunggu, belum keluar lagi. Nanti kalau keluar imam yang ke-12 itu, dibawanya kitab yang asli, sementara yang asli itu datang, pakai aja yang kau ini dulu, kata dia. Yang keempat, mereka ada meyakini namanya takiyah. Takiyah itu kalau di tengah orang ahlu sunnah, pura-pura di ahlu sunnah. Kalau di sini banyak Muhammadiyah, pura-pura dia Muhammadiyah. Kalau di sini banyak Al-Wasliyah, pura-pura dia Al-Wasliyah. Kalau di sini banyak NU, pura-pura dia NU. Kalau di sini banyak Ahlus Sunnah, dia bilang Sunni. Kau ini Syiah apa Sunni? Aku Sunni. Kalau kebetulan banyak Syiah, kau Sunnah apa Syiah? Aku Syiah. Kalau kebetulan situ 50-50, kau Sunnah apa Syiah? Aku Susi. Susi, Sunnah Syiah. Yang kelima, mereka ini menghalalkan nikah muta'ah Nikah muta'ah itu bagian dari akidah keyakinan. muta'ah itu artinya enak. muta'ah itu artinya nikmat. Nikah muta'ah itu nikah kontrak. Jadi boleh nikah kontrak. Aku nikah muta'ah sama engkau dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore dengan mahar 50 ribu tunai. Sah. Dalam Islam tak boleh nikah muta'ah Oleh sebab itu inilah perbedaan, lima perbedaan menurut Syekh Ali Jum'ah, ulama besar. Kita berpegang teguh dengan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ada suami ibu atau istri bapak yang ikut golongan ini, ajak dia balik, bawa dia ke ketua MUI, bawa dia ke dokter Ardian, Ardian Sah, Sekum MUI, supaya diceramahi dia, dibalikkan kepada ahlu sunnah wal jamaah. Karena tak mungkin bisa bersama. Antara NU Muhammadiyah masih bisa, antara Al-Wasliyah dengan Muhammadiyah masih bisa, karena masih sama ahlu sunnah wal